Kepada sahibul bait semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah nikmat sehat, nikmat diberikan kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi dan tentunya yang kita rasakan di sore hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda sintani maturaddani ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi yang pertama, Ad-du'a'u indan nida. Doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, watahtal mator, doa yang dipanjatkan saat turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga doa-doa kita semua diterima, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang sebenarnya materi kita adalah yaitu berbicara tentang mubtilatul a'mal fi dawil kitab wa sunnah perusak amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih pembatal-pembatal amal perusak-perusak amal salih menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih Berdasarkan catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Maret sebelum Ramadan, itu kita sudah memasuki perusak amal yang nomor empat. Apa itu yang nomor empat? Mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Tidak beriman dengan ketetapan Allah, kodok dan kodar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semestinya sore hari ini kita akan masuk pada perusa amal yang nomor lima. Apa itu yang nomor lima? Meninggalkan sholat asar sebenarnya. Namun qadarullah mulai kemarin laptop kami agak sedikit bermasalah karena pergantian Windows sehingga tidak terbaca dengan baik apa yang telah kami tuang pada laptop tersebut, materi atau artikel tersebut, maka pada sore hari ini kami akan menyampaikan materi-materi yang tidak uh, mengurut atau melanjutkan bahasan perusahaan amal. Sore hari ini kami akan sampaikan materi secara isi atau tematik Sore hari ini materi atau topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul menjalin hubungan bertetangga yang islami. Menjalin hubungan bertetangga yang islami. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai mukaddimah kata pengantar perlu kita ketahui bersama manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia tidak mungkin dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan pertolongan orang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia itu hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya pula. Nggak mungkin apalagi seorang muslim, maka tentunya dia merupakan bagian daripada sebuah masyarakat. Sehingga dia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya pernak-pernik hidup bertetangga. Oleh karena itu Islam mengatur dalam hal ini. Inilah ke keistimewaan, kelebihan, kesempurnaan agama Islam. Islam bukan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya usul, apa itu usul pokok seperti tauhid, akidah, manhaj. Ternyata masalah-masalah yang berkaitan dengan habluminan nas, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hubungan secara horizontal, itu pun juga diatur di dalam Islam. Makanya pada sore hari ini topiknya adalah menjalin hubungan bertetangga yang islami, yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi ini kami bagi menjadi empat bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Jadi yang pertama, saya akan sampaikan dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun dalilnya ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah nanti akan kami sampaikan tujuh dalil Bapak Ibu. Tujuh dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Baik, ini yang pertama yang akan kami sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang definisi tetangga. Apa sih tetangga itu definisinya? Ya. Apa itu definisi tetangga? Dalam bahasa Arab tetangga itu disebut dengan aljar. Apa sih definisi aljar itu? Definisi tetangga. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi kiat-kiat bertetangga yang islami. Nah ini materi intinya di sini. Bagaimana tipsnya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa bertetangga sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir materi yang keempat adalah yaitu sikap seorang mukmin jika disakiti oleh tetangganya. Kan ada Bapak Ibu dalam hidup bermasyarakat itu, tetangga itu, maaf, maaf, maaf, tanda kutip, perlu digarisbawahi, resek, kan gitu ya. Ada kan tetangga itu yang nyebelin. Ada tetangga itu yang bikin gak nyaman, lisannya maupun perbuatannya. Lah kita yang sudah menuntut ilmu, sikap kita bagaimana kalau disakiti oleh tetangga. Ya kalau perbuatannya itu tidak menyenangkan kita sebagai tetangganya. Apa yang harus kita lakukan? Baik, eh, agar materi kita bisa tersampaikan semua, langsung saja kita awali yang pertama. Masih ingat tadi yang pertama apa? Dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Dalilnya ada tujuh Bapak Ibu. Satu dalam Al-Quran, satu ada di Quran, yang enam ada di hadis Nabi semua. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, dalilnya. Silakan bisa dibuka dalilnya firman Allah dalam Al-Quran surat nomor empat Bapak Ibu. An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya ayat 36 surat yang keempat An-Nisa ayatnya 36. Surat An-Nisa ayatnya 36. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan dulu murotalnya. Ah, Silakan terjemahannya. Kita baca di penggalan ayatnya saja. Sampai pada poin tentang tetangga. Silakan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Lanjut. Mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian. Dan berbuatlah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Baik, terus. Kerabat, karib kerabat. Terus. Anak-anak yatim. Lalu. Orang-orang miskin. Lalu. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Stop. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan ada dua tetangga Bapak Ibu. Yang pertama di dalam Al-Quran disebut wal jaridil qurba. E, disebutkan di dalam Al-Quran wal jaridil qurba. Tetangga yang dekat. Dan yang kedua wal jaril junub. Tetangga yang jauh. Jadi tetangga itu ternyata ada di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Dan macamnya ada dua. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz, ada tetangga dekat, tetangga jauh, apa itu terkait dengan jarak Ustadz? Bukan, bukan. Sama sekali bukan. Lah terus yang dimaksud tetangga dekat, tetangga jauh itu apa? Ayo kita dengarkan perkataan al hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir-tafsir Ibnu kazir Apa kata Ibnu kazir rahimahullah? Yang dimaksud dengan tetangga dekat maknanya ada dua. Salah satu dari dua ini. Kalau tidak nomor satu ya nomor dua. Ini yang dimaksud tetangga dekat. Apa itu? Yang pertama tetangga yang masih ada hubungan famili dengan kita. Yang masih ada kaitannya karib kerabat. Ada hubungan nasab. Garis keturunan dengan kita. Misalnya tetangga kita itu paman kita, tetangga kita depan rumah atau agak jauh lain blok itu misanan kita atau mertua kita satu perumahan. Itu itu tetangga dekat, tetangga yang masih ada kaitannya karib kerabat. Opsi kedua, tetangga yang muslim, tetangga muslim, itu tetangga dekat. Maaf Bapak Ibu. Apabila di sebuah perumahan, di dalam perumahan itu terdapat beberapa klaster, ada klaster-klaster dalam satu klaster itu yang Islam cuma satu. Karena apa? Karena mayoritas adalah non-muslim semua. Saya nggak sebut nama perumahannya ya, karena yang kayak begini ada. Muslimnya mayoritas mereka, minoritas kita dalam perumahan itu. Ternyata beda blok, beda klaster, ada saudara kita muslim yang tinggal di situ. Meskipun beda RT, beda RW, meskipun jauh, itu saudara, mohon maaf, itu tetangga dekat kita. Meskipun beda klaster. Jadi ini bukan masalah jarak. Jadi yang dimaksud dengan tetangga dekat, opsinya pilihannya cuma dua. Kalau tidak tetangga itu ada kaitannya karib kerabat dengan kita, keturunan, nasab, atau mungkin karena ikatan e, saudara dari ikatan perkawinan, mungkin besan, mungkin Eh, mertua, mungkin menantu, ya. Itu jadi itu tetangga dekat atau tetangga yang beragama Islam. Baik sekarang tetangga jauh. Wal jaril junub. Apa yang dimaksud dengan tetangga jauh? Kebalikannya Bapak Ibu. Tetangga yang tidak ada kaitannya dengan nasab garis keturunan kita. Murni orang lain. Murni orang lain. Gak ada kaitannya dengan garis keturunan tetangga tersebut. Plus yang kedua, opsi kedua, tetangga yang berlainan akidah alias non-muslim atau kafir. Maaf Bapak Ibu ya, maaf ini. Kita punya tetangga nempel sama tembok rumah kita, samping persis temboknya nempel, tapi dia Nasrani itu tetap tetangga jauh. Tetap tetangga jauh, bukan tetangga dekat. Maksudnya apa sih Ustadz? Kok dibedakan tetangga dekat, tetangga jauh? Maksudnya ketika Bapak Ibu ingin memberi sesuatu, entah itu sodako, entah itu hadiah, entah itu apapun makanan atau apapun, maka dahulukan tetangga dekat, baru tetangga jauh. Oh, jadi gitu Ustadz. Jadi kalau saya punya oleh-oleh, dapat oleh-oleh atau memiliki eh, kelebihan rizki atau kelebihan makanan, maka ini saya berikan kemana dulu, itu tetangga dekat dulu. Iya, tetangga yang masih ada hubungan family dengan Anda. Nggak ada Ustadz, di Kebraun ini nggak ada family saya. Muslim, banyak Ustadz, itu dulu kan. Terutama yang miskin, dulu kan. Ustadz ada, Ustadz samping rumah Ustadz. Nasrani Ustadz, nempel rumah saya, tapi miskin Ustadz, tidak punya Ustadz. Mana yang saya dulukan? Tetap Muslim. Tetap Muslim. Dulu kan yang pertama karib kerabat dulu. Karib kerabat, ada nggak keluarga kita yang tinggal di perumahan tersebut? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Berarti tetangga ada berapa? Ada dua dalam Al-Quran. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 36. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor dua Bapak Ibu. Kan ada tujuh dalil. Dalil yang nomor dua, minta tolong dibantu uh, dibacakan kitabnya. Sini saya carikan, nanti tolong jangan ditutup karena nomornya nanti berdekatan semua. Saya kasih tanda begini aja. Nah, silakan siapa ini? Ah, tafadhol Pak. Ya, silakan yaitu disebutkan di dalam kitab dalil kedua ya, Sahih tarhib wa Tarhib. <coughs> Nomor hadisnya 2548. Ada tisu ya. 2548. <coughs> Sudah ada kan Pak ya? Saya kasih, tanda kan itu ya. Dua ada ya ketemu ya. Ada ya, 2500 2548 Pak Joko. Yaitu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan riwayat Bukhari Muslim. Silakan Pak. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Duh, jelas sekali. Lihat kalimatnya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, rukun iman nomor satu itu Bapak Ibu, iman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor lima itu, iman kepada hari kiamat. Maka hendaklah, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kebalikannya sekarang jadi kalau ada di masyarakat kita, orang kok suka ganggu tetangganya, lisannya suka menggunjing tetangga, perbuatannya bikin tetangganya itu tidak nyaman. Lu ada loh tetangga yang model kayak begini? Banyak. Kalau buang sampah itu tidak disampah di tempatnya dia. Karena dia tidak bayar uang sampah soalnya. Jadi kalau bayar kayak buang sampah itu di sampah tetangganya. Karena dia nggak bayar uang sampah, nggak bayar iuran. Itu. Terus maaf, maaf, maaf ini. Saya minta maaf, maaf. Kalau parkir seenaknya. Seperti itu. Langsung di depan pintu pagar rumah kita. Atau mungkin maaf, ada juga. Yaitu tetangga. Maaf ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Maaf, riak lah, riak. Itu kadang-kadang suaranya dikeraskan sehingga tetangga di samping lagi makan. Dan itu begitu. Wong dia punya toilet. Dia punya kamar mandi. Kenapa kok tidak dikeluarkan di kamar mandi? Gak bikin enak tetangganya hati. Ya. Gak bikin sejuk tetangganya. Yang seperti ini, kalaupun dia muslim, imannya dipertanyakan. Karena cirinya orang kalau mengaku beriman, lihat tadi kata-katanya yang dibaca Pak Joko tadi. Jangan menyakiti tetangga. Muslim kok nyakiti tetangga, imannya dipertanyakan. Rukun imannya kepada Allah dan rukun imannya kepada hari akhir. Itu dipertanyakan. Karena aplikasi iman itu adalah salah satunya tidak menyakiti tetangga. Lanjutkan Pak Joko, itu masih ada lagi terusannya. Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamunya. Jadi kalau kita itu kedatangan tamu ya harus apa? Nyemana. Nyemana itu apa? Ya senang kedatangan tamu. Ya, kan ada orang seperti ini. Kalau kedatangan tamu senang, apa aja dikeluarkan semua sama dia. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sampai-sampai saya pernah mertamu ke rumah seseorang itu, sudah disuguhi lengkap. Dia sudah nawarkan beberapa kali. Mari silakan dimakan. Ayo Ustaz silakan dimakan. Itu nggak cukup sampai di situ. Diambil makanannya langsung. Ambil. Kalau nggak diambil, tetap ini terus ditawarkan. Ambil Ustaz, ayo ambil, ayo, ayo. Dipaksa untuk ngambil senang. Kedatangan tamu itu senang. Sebab ada orang yang kedatangan tamu itu tidak senang. Ada. Ya, tutupan tutupan nomai tabir tutupan. Selalu orang tamu itu. Kayak iso turu Ada nggak yang model kayak begini? Tapi ada juga tamu itu yang ngeselin, nggak pulang-pulang, ya. Ya, kayak begitu itu nanti ada sendiri materinya tentang ada bertamu yang islami. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor tiga dalil tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Dalil yang nomor tiga, silakan dibantu Pak Joko Sohe Tarhib wa Tarhib, nomornya 2550. 2550. Ketemu ya, poin 3A. Silakan dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Silakan Pak Joko. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Satu, lanjut. Demi Allah tidak beriman. Lu dua kali Nabi mengucapkan terus Demi Allah tidak beriman. Sampai tiga kali loh Nabi sebutkan. Demi Allah. Nabi bersumpah. Tidak beriman. Demi Allah. Tidak beriman. Demi Allah. Tidak beriman. Kila man ya Rasulullah. Silakan. Beliau ditanya. Siapakah wahai Rasulullah? Siapakah orang yang anda maksudkan demi Allah tidak beriman? Sampai tiga kali. Tidak beriman loh ini. Tidak beriman. Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Silakan. Beliau menjawab. Iya. Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari bawa'iqah. Baik, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawaiknya. Apa itu bawaiknya? Kejahatannya. Orang yang tetangganya tidak nyaman dari kejahatan, kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya, bikin tetangga kesel. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tidak beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz berarti kalau tidak beriman berarti lawan katanya iman kan kafir. Berarti kafir. Enggak Bapak Ibu. Selama dia masih sholat, selama dia masih puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, maka dia seorang muslim tapi bukan mukmin. Kan ada perbedaan Bapak Ibu, muslim dan mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Saya ulang, muslim belum tentu mukmin. Islam belum tentu iman. Orangnya disebut muslim. Kalau iman orangnya mukmin. Orang beriman mukmin pasti muslim. Itu ada itu dalam Al-Quran keterangan itu. Sebab orang-orang Arab Badui, pertama kali mereka masuk Islam, itu ayatnya ada, nanti tak tunjukkan ayatnya. Mereka berkata, kami telah beriman. Apa tegurannya Allah? Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, kalian masih muslim, tapi iman itu belum melekat dalam hati kalian. Berarti kalau begitu kesimpulannya, muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Makanya kalau tadi panjenengan dengar kata-kata bertubi-tubi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Apakah kafir? Tidak. Tidak. Mereka memang betul yang suka nyakiti tetangga bukan orang beriman. Tapi mereka muslim. Karena masih so, sholat. Ternyata kok tidak sholat juga. Maka berarti keluar dari Islam. Makanya kan ada level. Level Islam iman dan iksan, muslim, mukmin, muksin. Muksin itu paling tinggi, level paling tinggi. Muksin. Muksin itu bukan hanya sekadar beribadah, sholat, beriman bukan, tetapi muksin itu orang yang sudah merasa Allah itu dekat dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, maka dia takut karena dia merasa Allah melihat dia. Nah, koruptor itu, koruptor, koruptor itu bukan muksin karena dia tidak merasa kalau dia sedang dipantau, dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat mencatat. Lah terus dia orang beriman Ustaz? Enggak juga. Ya, wong dia ngambil hartanya orang. Kan Nabi bilang, mencuri itu imannya tidak mungkin orang beriman itu mencuri. Berarti bukan beriman Ustaz ya? Bukan. Lah terus apa Ustaz? Islam. Cek sholat enggak? Sholat ya Ustaz, muslim. Tapi bukan iman. Apalagi muslim jadi ada level-levelnya Bapak Ibu. Jadi jangan gegabah menfonis kafir saudara-saudara kita. Dikit-dikit kafir. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu bermuda mudahan mengkafirkan saudara kita. Baik. Eh, Bapak Ibu makanya mereka-mereka yang melakukan pengeboman-pengeboman karena mereka menganggap kita ini adalah negeri kafir, negerinya orang-orang kafir, negeri kafir yang tidak berhukum Islam. Makanya mereka melakukan seperti itu sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian. Baik, kita lanjutkan sekarang yaitu dalil nomor 4. Ya 4 ya? ya. Dalil yang keempat, kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2550, poinnya poin 3C. Kalau tadi kan 3A, ini yang 3C. Ya, poin 3C, 2550. Sahabatnya sama dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Nanti Pak Joko langsung baca artinya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa iko. Ya, silakan Pak Joko. Tidak akan, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. No, tidak akan masuk surga kalau tadi difonis tidak beriman, ini tidak tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Makanya hati-hati, muliakan tetangga. Sekarang dalil yang nomor lima. Dalil yang nomor lima dalam kitab yang sama Sahih Tarhib wa Tarhib nomornya 2568 2568 ketemu Pak Joko dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saya bacakan penggalannya saja tapi nggak apa-apa nanti Pak Joko dibaca dari awal wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Silakan. Dari mana dulu? Dari atasnya dibaca. Dari, dari Abdullah bin Amr dia menutupkan ya. Rasulullah ya. SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Sebaik-baik sahabat dari sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Stop. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik dengan temannya, dengan sahabatnya. Lanjut Pak Joko. Dan sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Nah, sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik di sisi Allah, tetangga yang dia berbuat baik kepada tetangganya yang lain. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini Bapak Ibu. Karena kita berbuat baik dengan tetangga kita, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dalil nomor 6, tinggal satu lagi. Dalil yang keenam, 6 Sohe Targhib wa Targhib. Nomornya 2570. 2570 dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Ya, karena banyak radhiyallahu anhum. Aisyah itu sendiri punya ayah namanya Abu Bakar. Makanya banyak ini. Ibnu Umar itu sendiri punya bapak namanya Umar bin Khattab. Makanya langsung aja radhiyallahu anhum. Ya. Silakan dari Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar dan Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum keduanya telah menuturkan ya. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrisuhu silakan Jibril alaihissalam terus berpesan kepada aku mengenai berbuat baik kepada tetangga lanjut hingga saya mengira bahwasanya dia akan memberikan bagian warisan kepadanya loh apa kata Nabi? Malaikat Jibril terus berwasiat kepadaku. Ku di sini Nabi Muhammad. Sampai seakan-akan aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat. Berbaik-baik kepada tetangga berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan aku mengira, tanda kutip, seakan-akan aku mengira kalau orang itu meninggal, tetangga pasti dapat warisan. Padahal ya tidak, kecuali kalau tetangganya itu keluarga. Dan masuk bagian orang-orang yang mendapatkan waris, ya tentu dia dapat warisan. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya memuliakan tetangga. Seakan-akan mereka akan dapat warisan. Padahal ya tidak. Baik, sekarang yang nomor tujuh terakhir eh, dalil nomor 7 dalam Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2000 573 2573 nah yaitu bersumber dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihil jad'ai fil hajjatil wada' Yaqul. Silakan. Jadi Abu Umar radhiyallahu ia menuturkan. Iya. Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat beliau berada di atas untanya. Ya. Al Jad'a. Al Jad'a. Baik, nama ontanya Al Jad'a pada waktu pada waktu haji perpisahan. Haji perpisahan, Hajatul Wada. Ya, Bapak Ibu perlu tahu. Nabi seumur hidup itu haji cuma sekali Bapak Ibu. Hajinya cuma sekali. Dan Bapak Ibu harus tahu, Nabi menunaikan umroh seumur hidup empat kali. Haji sekali, umrohnya empat kali. Iya. Jadi Ustadz, Nabi itu haji dulu atau umroh dulu? Umroh dulu. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini mana Ustadz ya yang saya dulukan? Berangkat umroh atau haji Ustadz? Kalau daftar haji Ustadz, itu daftarnya 25 tahun Ustadz. Bahkan lebih sekarang mungkin ya. Lah sedangkan umur saya ini sudah sepuh Ustaz. Kayaknya nggak nutut Ustaz. Ya, belum lagi nanti saya usia tua malah merepotkan kalau ditakdir berangkat repot lagi nanti. Ya, semenjak pandemi itu kan banyak yang diundur dan seterusnya. Lalu kalau saya misalnya memilih umroh dulu apa boleh Ustaz? Ya, maka jawabannya adalah boleh. Buktinya Nabi itu umroh dulu baru ha? haji. Umroh yang pertama itu wajib. Sedangkan umroh-umroh yang berikutnya jika ditakdirkan berangkat lagi, itu nanti hukumnya menjadi sunnah. Haji yang pertama itu wajib. Haji-haji yang berikutnya hukumnya sun, sunnah. Karena wajibnya memang sekali haji itu. Baik. Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Nah ketika haji wada, haji perpisahan, Nabi berwasiat. Apa kata Nabi? Usikum bil jari. Silakan. Beliau bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada tetangga. Loh, Nabi wasiat ini perpisahan loh. Nabi mau meninggalkan kita semua. Nabi berwasiat. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga. Hatta aksara. Fakultu innahu yuwarrisu. Silakan sehingga sehingga beliau mengucapkan hal itu berulang-ulang. Jadi Nabi itu ngulang-ulang ucapan itu ketika haji wada. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Berbuat baiklah kalian kepada... Terus diulang-ulang. Sampai-sampai katanya para sahabat, silakan maka saya katakan, sungguh sesungguhnya beliau pasti memberinya bagian warisan. Kayaknya tetangga itu dapat warisan kayaknya. Karena Nabi itu terus kok mengulang-ulang berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Seakan-akan tetangga itu akan dapat warisan. Baik tujuh dalil sudah saya sampaikan, intinya berbuat baiklah kepada tetangga. Dalil anjuran berbuat baik kepada tetangga. Sekarang materi nomor dua, definisi tetangga. Nah, apa tetangga itu? Saya akan bacakan Bapak Ibu fatwanya uh, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-17 halaman 154. Ini panjang ya, enggak usah dicatat ini. Definisinya tetangga itu panjang ini. Perhatikan, bagus ini. Saya ambilkan yang panjang sekalian. Definisi tetangga. Karena lebih lengkap ini soalnya. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari? Tetangga itu adalah, tetangga adalah, yaitu mencakup semua jenis tetangga. Baik tetangga muslim ataupun kafir. Tetangga yang taat beribadah maupun yang fasik. Baik teman ataupun musuhnya. Itu termasuk tetangga. Baik penduduk setempat maupun pendatang. Kan ada. Orang itu tetangga itu penduduk setempat, ada juga tetangga itu yang eh, berpindah-pindah, pendatang, pendatang, gitu ya. Terus juga baik tetangga yang bermanfaat kebaikannya maupun tetangga yang membahayakan keburukannya. No, itu juga tetangga. Jadi jangan dibeda-bedakan. Tetangga yang termasuk karib kerabat maupun yang bukan karib kerabat tetangga yang rumahnya dekat dengan kita maupun yang rumahnya paling jauh dari kita. Itu juga tetangga. Beda RT, beda RW, beda blok. Itu semua tetangga. Itu tetangga. Ya, terus kemudian yaitu semakin sempurna sifat kebaikannya, maka semakin besar hak-hak mereka yang harus kita penuhi. Maksudnya semakin sempurna kebaikannya, jadi kalau dia misalnya uh, paling depan itu blok apa itu? Blok A ya, paling depan itu ya. Itu ada di sana, muslim, muslim. Taat beribadah. Orangnya soleh, orangnya soleh. Terus kemudian ditambah lagi, orangnya rajin beribadah. Masya Allah. Itu lebih berhak untuk kita dahulukan hak-haknya. Apa itu haknya seorang muslim? Banyak, nanti kita akan baca. Nanti kita akan sebutkan. Lebih didahulukan haknya mereka daripada mereka yang memiliki perilaku yang buruk. Ada tetangga itu yang uh, yang buruk, akhlaknya buruk, ibadahnya buruk, perbuatannya buruk, ya. Apalagi dia bukan muslim. No nah, itu, maka tentunya ini haknya semakin berkurang untuk kita tunaikan. Jadi semakin dia baik, semakin harus kita dahulukan haknya. Bisa difahami sampai di sini ya? Baik, jadi ternyata definisi tetangga itu uh, cukup luas. Ustadz ada yang bilang begini Ustadz, katanya yang masuk kategori tetangga itu 40 rumah di depan kita, 40 rumah belakang kita, 40 rumah samping kanan, dan 40 rumah samping kiri. Itu termasuk tetangga. Apa benar Ustadz? Maka jawabannya adalah Eh, wallahu alam babisawab yang saya tahu adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Sekalipun dia lebih dari 40 rumah, kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan ya dan dia seorang muslim yang taat, maka hak mereka harus kita dahulukan. Itu juga tetangga kita. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor tiga. Nah, intinya di sini, poinnya di sini tips kiat-kiat bertetangga yang islami. Kiatnya ada 12. Ada 12 kiat bertetangga yang islami. Jadi panjenengan yang sudah taklim, tolonglah. ya Yang sudah menuntut ilmu, ayo dilakukan 12 ini. 12 hal yang menunjukkan bertetangga sesuai sunnah. Apa itu? Yang pertama yang pertama adalah memilih tetangga yang solih. Ibu-ibu harus selektif. Memilih tetangga yang solih. Artinya apa? Artinya kata para alim ulama, sebelum seseorang itu memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut, maka seyogyanya dia harus mensurvei, memilih tempat yang Eh, tempat tersebut ya memilih tempat yang di situ terdapat tetangga-tetangga yang soleh. Jadi nggak boleh sembarangan ketika kita ingin memutuskan untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Jadi harus disurvei, harus selektif. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat saya enaknya pindah di mana ya? Surabaya apa Sidoarjo? Oh kayaknya Surabaya aja lah. Baik, Surabaya di mana ini misalnya? Surabaya Selatan. Baik. Ini termasuk Surabaya mana? Selatan ini, ya. Surabaya Selatan. Surabaya Selatan ini enaknya perumahan yang dekat mana ya? Oh iya, ke Brown. Nah, misalnya ini ya. Lah ternyata ke Brown ini kita lihat mana ini yang cocok. Harus disurvei terutama disurvei di waktu-waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isak dilihat Oh, orangnya rajin ke masjid semua. Ya, dilihat jamaah di masjid itu subuh full, masya Allah. Berarti uh, mereka ini eh, orang-orang uh, yang ahli sholat. Terus dilihat lagi di survei kalau hari libur, terutama Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu katanya. Dilihat warganya bagaimana malam hari dilihat Oh ternyata tidak ada yang keluar rumah. Mereka lebih banyak di dalam rumah. Tidak ada yang suka jagongan. Rasan-rasan ibu-ibu. Oh gak ada. Orang baik kalau begitu di sini. ya. Tapi ada loh perumahan itu yang kalau sudah Sabtu malam ahad. Bapak-bapaknya main kartu. Ya, ada yang minum-minum di pos gardu, ya, ada yang main karambol, ya, Masjidnya sepi, ternyata kumpul-kumpul rame. Terus waktunya liburan, bapak-bapak, ibu-ibu campur baur, bakar-bakar, barbecue, ya. Terus gak ada bedanya, keblek-keblek. Karambol, ya. Masjidnya sepi, ternyata kumpul-kumpul rame. Terus waktunya liburan, bapak-bapak, ibu-ibu wis gak cocok ini gak cocok gak iso hidup ini gak iso apa jadinya anak saya harus selektif harus selektif harus memilih tetangga yang soleh harus memilih Nah Ustad itu tinggalnya di mana Ustad Tetangganya apa soleh? Dulu saya ketika tinggal di sepanjang ya, saya tinggal di kelete Kanan kiri depan belakang sawah. Tidak ada orang. Milih tetangga yang soleh. Harus memilih. Lah Ustadz itu tinggalnya di mana Ustadz? Tetangganya apa soalnya? Dulu saya ketika tinggal di sepanjang, ya saya tinggal di Keledek, kanan kiri depan belakang sawah. Tidak ada orang. Sekarang padat. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada siapa-siapa. Wong di situ cuma ada dua rumah. Rumah saya sama rumah tetangga saya. Tidak ada siapa-siapa di situ. Kaflingan. Ya. Saya penduduk pertama di situ. Ya. Baiklah, sekarang sudah padat ya sudah. Kalau diganggu ya harus sabar. Nanti kita kasih dalilnya. Jadi ibu-ibu sekalian, memilih tetangga yang solid. Dalilnya mana? Ayo dibuka. Sohe tarhib wa tarhib. Nomor 2575. 2575. Baca Pak Joko. Dari... Dari Nabi bin Abdul Haris. Betul. Ia menuturkan. Ya. Rasulullah SAW Min sa'adatil mar'i al jaru salih wal markabul hani wal maskanul wasi' silakan termasuk dari kebahagiaan seseorang adalah stop stop perhatikan apa yang dibaca Pak Joko ini Bapak Ibu lihat katanya Nabi tadi termasuk orang itu dikategorikan bahagia Orang itu dikategorikan bahagia apabila memiliki tiga hal ini. Apa itu Pak Joko? Satu. Adalah tetangga yang soleh. Punya tetangga, tetangganya soleh. Nomor dua. Kendaraan yang nyaman. Duh, punya kendaraan enak, nyaman. Ya. Nomor tiga. Dan tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal rumah yang luas, yang besar, yang luas. Itu bahagia itu. Kata Nabi, orang punya tiga-tiganya ini bahagia sudah. Sebenarnya ada lagi satu tambahan. Sebenarnya ada dalil yang lain. Punya istri soleha. Punya istri soleha. Bapak Ibu maaf ini, maaf. Rumahnya besar, Makrung, makrung. Waduh. Kendaraan mewah. Luar biasa, nyaman sudah. Ya. Nomor tiga, tetangganya baik-baik. Semuanya ahli ibadah. Ternyata istrinya tidak soleha. Kiamat kiamat tidak akan bahagia. Punya istri soleha, kendaraannya mewah, rumahnya besar, ternyata tetangganya tetangga yang tidak soleh. Kita beli apa, mesti ngintip di cendelo. Tuku apa itu, tuku apa itu, tuku apa. Walau nyicil lah, mesti rasan-rasan. Gak nyaman. Anda apa saja yang Anda lakukan, mesti dipantau. Ada nggak tetangga model kayak begini? Kita ada loh tetangga itu yang ngeselin kalau masuk ke rumah kita itu langsung ke dapur kabeh dibukai. Duwe apa kon? Ya, itu ya. Kon masak kolkas itu dibukai semua. Kon masa opo Ada yang kayak begini tetangga itu, ngeselin. Apalagi ada tetangga yang kena penyakit klepto, suka ngambil barangnya orang. Ada. Itu. Makanya betul katanya Nabi, orang itu kalau punya empat, kalau tadi dia baca Pak Joko tiga, saya katakan dalam hadis yang lain empat. Istri soleha, rumah besar, kendaraan nyaman, plus tetangganya soleh. Bahagia sudah. Bahagia. Punya rumah besar, istrinya cantik plus soleha. Sudah. Terus kemudian tetangganya baik-baik, kendaraannya mogoan. Sudahlah, gak nyaman, gak nyaman. Sudah. Makanya punya empat ini nyaman Bapak Ibu. Punya empat ini. Diingat-ingat ya empat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan, mengaruniakan kepada panjenengan semua empat-empatnya ya. Baik, kita, Ustadz istri soleha. Lah kalau istri Ustadz, ya suami yang so, suami yang soleh. Ibu-ibu punya, ibu saya mau tanya, ini di belakang, ini di belakang. Bu, mana yang Anda pilih Bu? Punya suami soleh, meskipun miskin, miskin tapi soleh. Atau kaya raya milioner tapi tidak soleh. Pilih mana ibu-ibu? Hah? Soleh tapi kaya raya. Bapak ibu eh, bapak-bapak sudah tahu jawabannya? Nah, inilah ibu-ibu zaman sekarang ibu, bapak-bapak sekalian ya. Jadi mereka masih tetap menginginkan kaya raya ya. Padahal panjenengan itu sudah kaya. Saya mau tanya, saya mau tanya. Kira-kira panjenengan mau panjenengan mau satu mata panjenengan, satu mata panjenengan diganti 20 M. Mau? Diambil satu, dua-duanya diambil, dikasih 20 M. Mau? Berarti harga mata kita oh, mahal, kaya kita ini soge punya dua mata, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, ya, bisa berjalan, bisa berpikir. Ya. Baik, tapi ya tetap masih minta kaya itu ya. Nomor dua, nomor dua, tips Tips menjalin hubungan bertetangga yang islami. Nomor dua, senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan tetangga. Tolong Bapak Ibu jangan tinggalkan doa. Nanti saya akan bacakan, dibaca sama-sama, tirukan saya nanti. Saya ulang ya nomor dua, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan tetangga, dari tetangga yang jahat. Ya. Bagaimana itu doanya? Doanya Bapak Ibu, ayo tirukan saya, Pak Joko tolong dibuka Sohe Tarhib wa Tarhib nomornya 2556. 2556. 2556. Ketemu, Pak. Ada ya? Ya, ayo. Silakan, silakan dibaca dulu. Nanti saya akan bacakan, ditirukan sama-sama. Ayo. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan. Stop. Nabi sering berdoa. Begini doanya, tirukan saya semua. Allahumma. Allahumma. ini Inni a'udzubika min jaris su. Min jaris su. Fi daril muqamah. Fi muqamah Artinya Pak Joko, bacakan terjemahannya, arti doa itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Baik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Nah, itu ya. Makanya kalau ada tetangga yang ngeselin, ya, suka jahil, maka berdoa saja. Tapi doanya jangan di depan dia. Jangan, ya. Ya berdoa sendiri aja. Allahumma inni a'udzubika min minjarisu min fidaril muqamah. Gitu ya. Baik, nomor tiga. Mencurahkan segala bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan kita curahkan kepada tetangga kita. Lah ini yang tadi saya janjikan. Haknya muslim. Haknya muslim. Hak saya, hak panjenengan. Saya punya hak yang panjenengan harus tunaikan Panjenengan punya hak yang harus saya tunaikan kepada panjenengan. Tiap orang itu punya hak. Ada berapa Ustaz? Tiap orang itu haknya. Ada enam. Makanya kalau punya tetangga yang taat beribadah, muslim yang soleh, yang soleha, kebaikannya semakin banyak, maka dia wajib kita penuhi hak-haknya. Ya ini ada enam haknya. Ayo dibaca Pak Joko. Yaitu apa saja yang harus kita curahkan kebaikan kita kepada mereka dalam bertetangga Tolong dibuka Sahih tarhib wa Tarhib nomornya 2700. 2700. 2700 ketemu Pak Joko. Ya, iya, poin 8B, poin 8B. Langsung aja terjemahannya, poin 8B. Ayo, silakan, langsung artinya. Dari dalam riwayat Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teruskan lanjut aja. Hak muslim atas muslim lainnya ada enam. Ulang lagi Pak Joko. Hak muslim atas muslim lainnya ada enam. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Panjenengan punya hak enam yang harus saya tunaikan. Saya punya enam hak yang harus Bapak Ibu tunaikan kepada saya. Apa itu enam itu Pak Joko? Satu. Ada yang bertanya, ya. apa itu wahai Rasulullah? Apa enam hak seorang muslim itu? Harus kita tunaikan. Satu. Apabila kamu menjumpainya, maka ucapkanlah salam. Duh, kalau kita ketemu ucapkan salam. Ustadz saya salam ternyata tidak dijawab. nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, perhatikan Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan, kalau kita mengucapkan tiga kali salam dan semuanya tidak dijawab, maka orang itu memikul semua dosa-dosa kita. Orang itu memikul semua dosa kita diambil, dipikulkan ke orang itu. Ketemu ini, ketemu. Assalamualaikum, gak dijawab. Kita deketi, mungkin dia gak dengar. Assalamualaikum, gak dijawab. Bahkan sampai ada badapan Assalamualaikum, gak dijawab. Mungkin dia jengkel sama kita. Kita ditinggal pergi gitu aja. Maka semua dosa kita diambil oleh orang itu. Kata Nabi SAW. Jadi gak usah berkecil hati. Jangan pegang bola panas. Biarkan yang pegang bola panas orang itu. Yang penting tugas kita ketemu saudara kita. Assalamualaikum. Kak dijawab urusannya dia sama Allah. Gak usah jengkel. Gak usah mangkel. Karena menjawab salam wajib. Menyampaikan salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Makanya kalau ketemu saudara kita, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkara tidak dijawab, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan nambahi dosa lagi kita tambahkan misalnya salam sampai tiga kali nggak dijawab, terus kemudian anda berkata, pen dosaku aku ambil semua. Jangan, itu nambahi dosa itu namanya. Nggak usah yang ikhlas saja, ya biarkan. Kan ada orang seperti ini, mungkin karena beda pemahaman, mungkin mungkin dia apa ini hatinya tidak senang dengan kita, maka jadilah orang yang pertama kali menebarkan salam. Kita lanjutkan yaitu lanjut nomor dua Pak Joko haknya Muslim nomor dua. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah. Undangannya, penuhi. Mendatangi undangan itu wajib loh Bapak Ibu. Panjenengan kalau diundang tetangga, wajib datang. Wajib datang. Ustadz, acaranya itu loh Ustadz ndak sari Ustadz campur baur laki perempuan, apalagi di situ memanggil biduan wanita, biduan wanita yang mengumbar aurat Ustad acaranya, ada orkesannya, ada musiknya, katanya itu kan dasar syari. Lah terus piye Ustad, bagaimana caranya? Anda datang setelah acara. Sampai tuntas acaranya, Anda datang. Maaf saya tidak bisa datang tadi. Loh iya kenapa tadi kan enak rame-rame. Maaf saya tidak bisa datang Ya, saya bisa datang baru sekarang ini. Mohon maaf, saya datangnya terlambat. Datang setelah acara atau bapak ibu datang sebelum acara. Tetap datang, tetap datang. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kita apa ini? Kita lanjutkan. Uh, itu yang nomor dua. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kita Eh, itu yang nomor dua. Apabila kamu diundang, maka kamu wajib mendatanginya. Itu nomor dua. Nomor tiga sekarang hanya seorang muslim. Nomor tiga. Bila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Duh, kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah ada kan tetangga itu karena melihat kita orang ini kok rajin ngaji ya lihat tampilan fisiknya itu masya Allah orang ini lalu kita didatangi sama tetangga itu pak saya itu punya masalah saya lihat dengan ini sering taklim sering ngaji bu saya itu uh, apa ini uh, apa diberikan apa pemecah problem solving ya pemecahan masalah tolong saya ini punya masalah barangkali panjenengan bisa membantu saya tolong nasihati semampu kita kalau kita aku ngasih nasihat maka ajak ke taklim sampaikan ke ustadznya atau gurunya sampaikan silakan panjenengan tanya langsung aja empat mata barangkali ada pencerahan untuk panjenengan nah seperti itu jadi tolong saudara-saudara kita dibantu kalau mereka minta nasihat nasihati nomor empat lanjut bila dia bersin lalu memuji Allah maka bertasmillah bertasmillah nah kalau dia bersin membaca hamdalah Alhamdulillah Kita doakan Yarhamukallah Orang yang bersin itu mendoakan kita Yahdikumullah Wa yuslihu balakum Jadi saling mendoakan Ustaz yang bersin itu tunawicara Ustaz bisu Apakah kita mengucapkan ya Ramukallah Katanya para ulama Lihat pergerakan bibirnya Kalau bibirnya itu bergerak Maka doakan Yarhamukallah Ustaz yang bersin perempuan Maka ucapkan Rahmu Yarhamukillah kalau yang bersih perempuan ya jadi harus ber, uh, apa ini uh, tahu tentang uh, perbedaan domir gitu ya dalam bahasa Arab baik kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti gitu ya baik kita lanjutkan sekarang yang kelima hak seorang muslim nomor lima silakan bila ia sakit maka jenguklah dia kalau sakit jenguk tetangga kita sakit jenguk dijenguk Ustaz sakitnya itu sakit yang berbahaya Ustaz seperti kemarin pandemi itu ya ya maka dalam hal ini ya tidak boleh dijenguk karena bisa jadi kita tertular ya maka kalau sakitnya itu bukan sakitnya yaitu yang bisa menularkan maka kita jenguk ya kita jenguk baik kita lanjutkan yang nomor 6 terakhir hanya seorang muslim dan bila dia mati, maka iringilah jenazahnya. Kalau dia meninggal dunia, maka sholatilah atau iringilah jenazahnya sampai ke pekuburan. Tuh, seperti itu. Kalau sakit dijemur, kalau meninggal takziah atau diiringi jenazahnya. Ini untuk bapak-bapak lo ya. Kalau ibu-ibu nggak boleh ikut iringan jenazah, wanita nggak boleh ikut mengiringi jenazah ke pekuburan, dilarang. itu sebenarnya. Jadi cukup dikasih patok tanpa ada tulisan. Bapak Ibu tahu, raja yang baru saja ini meninggal kemarin kan di Saudi disolati. Mana ya? Dubai, Dubai. Dubai. Nah Dubai. Kemarin disolati, di Mekah itu disolati. Jadi setelah sholat jenazah, sholat goib khusus raja ini, raja Dubai, meninggal dunia. Bapak Ibu tahu kuburannya patok biasa. Tanah, sudah itu tanah patok biasa. Kan gak ada namanya. King of, gak ada namanya. Gak disebut nama Raja Saudi yang sudah meninggal biasa kuburannya. Tanah gundukan plus maesan kanan kiri. Selesai. Itu pun bukan maesan batu, batu ditaruh di atasnya. Yang kakinya nggak ada, cuma bagian kepala tok dikasih batu. Dan tidak ada tulisan, ini yang meninggal siapa orangnya nggak ada, nggak kita ketahui. Karena memang nggak butuh itu. Itu satu, wanita itu kenapa kok nekat masuk ke kuburan gara-gara ada tulisan. Yang kedua, dia curhat sama yang meninggal Mas lama-lama menjanda juga tidak enak ojo ngamuk il aku insya Allah ada yang natur yang ngeliatin aku tidak enak mas jadi janda itu tidak enak ojo ngamuk il aku tak nikah lagi sama Abu Aslam bahaya sedangkan yang ngomong begini umurnya 70 tahun Bapak Ibu sekalian nah bapak bapak Ibu sekalian nggak bisa mendengar. Ada dalilnya, ada di surat Fatir banyak. Ini ada pembicaraan tersendiri sebenarnya ya. Ada pembicaraan tersendiri. Orang mati itu seperti orang tuli Bapak Ibu. Dia tidak bisa mendengar. Orang mati itu bisa mendengar. Kalau yang mati yang meninggal itu orang mukmin. Cuma bisa mendengar dua keadaan. Ingat-ingat. Dua keadaan. Keadaan yang I'm already breathing, kadang-kadang satu perumahan banyak yang berangkat haji orang yang mau mau menjenguk itu kadang pilih-pilih pilih-pilih ya oh dikei yang <laughs> iya aku dikei ya aku apa ini air zam-zam zam-zam Ayo saya tutup sampai lima saja ya. Waktunya menjelang maghrib ini. Mungkin bagi bapak ibu yang mau berbuka. Silakan. Ayo nah, dalilnya 2553. Silakan. Dari anak saudaraan ia menuturkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Langsung saja. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya tidak beriman seseorang hamba hingga ia mencintai untuk tetangganya atau beliau mengatakan untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, yang jelas sekali kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Nomor lima memberi tetangganya makanan terlebih kalau tetangga itu fakir miskin memberi tetangganya makanan lebih-lebih kalau tetangga itu fakir miskin maka dalilnya dalilnya ada di dalam hadis yaitu kitab Sahih tarhib wa tar, uh, hadis riwayat Muslim hadis riwayat Muslim mohon maaf Sahih Muslim ini nomor asli ya nomor asli saya bacakan aja dah saya bacakan nomor sampaikan ternyata saya tutup sampai 6 poin saja Tinggal 6 poin dan materi terakhir materi yang nomor 4 Sikap kita kalau disakiti oleh tetangga Insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang Gimana? Bulan depan kita lanjutkan ini atau bahas materi kitab itu perusahaan amat Ini, ini, ini aja ya dituntaskan ya bersambung ya Baik Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak buka tanya jawab karena memang waktunya dan materinya juga belum tuntas. Kita tutup saja langsung dengan kafaratul majelis. Sebelum kita tutup dari hati yang paling dalam dan juga mewakili keluarga saya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.